Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-44 empat uh, dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah. Sekarang kita melangkah kepada bab keempat zakat hewan ternak. Eh, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud dengan ternak eh, adalah maksudnya bahimatul an'am. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi dan juga kambing. Sapi mencakup juga kerbau ya. Ini pendapat yang lebih kuat memang karena sejenis. Karena ia dikategorikan jenis dari sapi. Kambing mencakup juga kambing domba, disebut dengan abdo'nu dalam bahasa Arab dan juga kambing kacang. Orang sebut kambing kacang atau kambing Jawa kalau di Medan ya. Al-ma'zu ya. Yang jelas kambing dan sejenisnya masuk ke dalam kategori ini dan juga sapi dan sejenisnya seperti kerbau masuk dalam kategori sapi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah Eh, zakat hewan ternak atau bahimatul anam itu ada tiga jenis. Pertama al-iblu, unta, kemudian al-bakar, sapi, dan juga al-ghanam, dan juga kambing. Hewan ternak, bahimatul an'am dinamakan demikian karena ia tidak berbicara. Ya, memang kambing tidak bisa berbicara seperti manusia. Yaitu dari kata al-ibham, yang berarti samar dan tidak jelas. Ibham dalam bahasa Arab adalah Eh, suatu yang samar-samar, yang tidak jelas. Makanya disebut dengan bahimatul an'am. Istilahnya mereka tidak bisa berbicara hewan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke bagian pertama dari e, bab ini yaitu syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib e, untuk zakat hewan ternak ditetapkan e, sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah jumlah hewan ternak mencapai nisab syar'i. Maksudnya ukuran kadar terendah yang sudah ditetapkan oleh e, syar'i, jumlah terendah yang sudah ditetapkan oleh syar'i, yaitu pada unta lima ekor. Jadi setiap orang yang punya lima ekor unta umpamanya pertanggal satu Muharram umpamanya 1441 Hijriah. Kemudian satu tahun satu Muharram 1443 Hijriah umpamanya. Eh, lima bahkan bertambah maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Jika empat tidak wajib bagi dia zakat. Kemudian sapi 30 ekor sapi. Dan jika dia memiliki 29 ekor juga tidak wajib bagi dia untuk zakat. Jadi jumlah terendah atau nisab terendah untuk sapi adalah 30 ekor. Dan untuk kambing adalah 40 ekor. Jika seorang umpamanya punya kambing 39, tidak wajib baginya zakat. Ini juga berdasarkan uh, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi dhudin sadaqah." Pada unta yang kurang dari lima ekor tidak ada kewajiban zakat baginya. Hadis ini hadis riwayat uh, Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Dan juga berdasarkan hadis Muad bin Jabal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqu ahli al-Yaman فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kata Muad bin Jabal untuk mengumpulkan zakat penduduk Yaman. Maka beliau memerintahkanku untuk mengambil satu ekor tabi'. Uh, eh, tabi' dalam bahasa Arab ya, yaitu anak sapi yang berumur satu tahun masuk tahun kedua. Sudah sempurna satu tahun masuk tahun kedua. Dari setiap 30 ekor sapi. dan musinnah anak sapi yang memasuki tahun ketiga dari setiap 40 ekor sapi. Di sini jelas ya. Muad bin Jabal menjelaskan kepada kita, jadi setiap 30 ekor sapi dikeluarkanlah eh, yakni tabi' eh, sapi yang sudah sempurna umurnya satu tahun masuk tahun kedua. Kemudian jika 40 ekor sapinya maka zakatnya adalah Uh, musinnah yaitu sapi yang sudah sempurna dua tahun masuk tahun ketiga serta berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat saimatur rajuli naqisatan min arba'ina syatah falaysa fiha sadaqah artinya bila saimah maksudnya hewan ternak yang dikembala tanpa biaya milik seseorang kurang dari 40 ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat padanya Jadi kambing disebutkan Rasulullah adalah 40 ekor. Inilah kadar atau jumlah terendah yang disebutkan oleh syariat. Jadi unta 5 ekor, sapi 30 ekor dan kambing 40 ekor. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah hewan ternak tersebut telah melewati masa satu tahun. maksudnya haul ya melewati masa haul di sisi pemiliknya ketika ia mencapai nisab ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alaihi al haul artinya tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati satu haul maksudnya satu tahun hadis ini diriwayatkan oleh al Imam At-Tirmizi dan juga al Imam Ibn Majah dan disahihkan Al Imam Al Albani dalam bukunya Irwa Al Ghalil ya. Ini syarat yang kedua, maksudnya tercapai haulnya satu tahun. Kemudian syarat yang ketiga hendaklah hewan tersebut adalah saimah. Apa itu saimah? Yaitu hewan yang digembalakan yang merumput pada tanaman yang mubah, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditanam oleh siapapun dalam setahun atau mayoritasnya. Dalam setahun atau mayoritasnya. Bagaimana itu? Jadi hewan ternak tersebut harus memang e, makan dari rumput-rumputan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia digembalakan. Bukan yang dibuat di e, kandang dan pemiliknya yang mengasih makanan umpamanya, dibeli atau sesuatu bahan-bahan sekarang bisa dibeli bukan yang seperti itu. Maksudnya dia harus memakan dari tanaman yang Allah tumbuhkan setahun atau mayoritasnya. Jika mayoritas makanannya dibeli, maka tidak dikenakan zakat. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi sodakotil ghanam fi sa'imatiha idha kanat kanat arba'ina ila ishrina wa mi'atin sah. Artinya pada zakat kambing yaitu pada saimah yang digembalakan tanpa biaya, jelas ya, dibiayakan tanpa biaya. Bila jumlahnya 40 sampai 120, maka kewajiban zakatnya seekor kambing. Jelas. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kulli iblin sa'imatin fi arba'ina bintulabun. Artinya, pada setiap unta yang saimah yang digembalakan tanpa biaya, dikembalikan tanpa biaya, dilepaskan saja di tanah bawahnya di rumputan. yaitu eh, pada 40 ekor terdapat kewajiban zakat satu ekor bintu labun. Anak unta yang memasuki tahun ketiga. Jelas ya? Bintu labun. Bila hewan ternak dikembalakan kurang dari satu tahun, dan mayoritasnya diberi biaya makan, maka ia bukan hewan ternak atau saimah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Di sini diperjelas oleh muallim. Jadi syarat yang ketiga ini perlu kita perhatikan. Dia memang harus hewan yang digembalakan eh, ya tanpa biaya. Dan muallim menyebutkan di sini diperjelas bila hewan ternak digembalakan kurang dari satu tahun dan mayoritasnya diberi ke, diberikan biaya makan, maka ia bukan hewan ternak atau saimah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Namun jika mayoritas dalam setahun tersebut e, makannya tidak mengeluarkan biaya, dia dizakati. Umpamanya satu tahun 12 bulan ya. E, umpamanya 10 bulan dia tidak mengeluarkan biaya untuk makan gembalaan kambingnya atau untanya ataupun sapinya. Kemudian dua bulan dia mengeluarkan biaya umpamanya, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat hendaknya bukan hewan ternak pekerja, yaitu hewan ternak yang dipekerjakan tuannya untuk membajak tanah atau mengangkut barang atau memikul beban karena dalam kondisi ini ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang seperti pakaian. Adapun bila disiapkan untuk disewakan maka zakatnya pada upah yang dihasilkannya bila sudah berputar satu haul ya. Maksudnya hendaknya bukan hewan ternak pekerja, maksudnya hewannya bukan uh, memang digembalakan, memang hewannya di, dipekerjakan. Jika seperti ini memang itu kebutuhan orang yang memilikinya seperti digunakan membajak tanah atau mengangkut barang atau memikul beban karena dalam kondisi ini ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang kebutuhan pokok seperti pakaian namun eh, apabila disiapkan untuk disewakan maka zakatnya pada upah yang dihasilkan bila sudah berputar satu haul namun jika dia disewakan ya eh, disewakan namun walayad wa Allahu a'lam uh, jika maksudnya di sini disewakan uh, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama hal-hal yang disewakan tidak ada dasarnya uh, kita untuk mengeluarkan zakatnya tidak ada dasar yang ada memang barang itu memang diniatkan untuk dijual kalau disewa tidak umpamanya kita punya mobil umpamanya harga mobil jelas Eh, besar. Kemudian mobil itu bukan untuk dijual atau diperjualbelikan, namun untuk disewa, disewakan kepada orang ataupun rumah umpamanya. Kita punya banyak rumah. Rumah tersebut bukan untuk dijual beli, umpamanya kita beli rumah kemudian untuk dijual kepada orang lain. Namun rumah itu untuk kita sewakan, maka tidak ada zakatnya. Ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Dan dia tidak bisa kita masukkan ke dalam at tijarah, yaitu barang-barang yang memang uh, ada ketentuan dari syariat dia jual beli ya. Uh, zakat urud at-tijarah, barang-barang jualan. Namun jika memang akadnya sewa, umpamanya dia beli barang itu bukan untuk dijual belikan dan untuk disewa, tidak ada zakatnya dan tidak ada ketentuan dari syariat. Allah a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan syarat-syarat eh, wajibnya zakat hewan ternak. Kemudian kita akan membahas satu persatu tentang hewan ternak tadi. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kedua kadar zakat wajib. Kadar zakat wajib ya. Kita ambil yang pertama adalah kadar zakat wajib bagi unta. Kadar zakat wajib pada lima ekor unta adalah seekor jad'ah. Eh, domba atau saniyah, kambing kacang. Artinya adalah jika kita memiliki lima ekor unta, maka kita mengeluarkan zakat seekor jazah domba. Jazah domba itu adalah enam bulan domba ya. kalau di Indonesia disebut dengan uh, kambing biri-biri mungkin. Dia enam bulan, berumur enam bulan. Eh, dan saniyah untuk kambing kacang berumur satu tahun. Dan juga muallim memang menyebutkan di sini uh, penjelasannya apa yang dimaksud dengan saniyah dalam kambing kacang berumur uh, dua tahun dan masuk tahun ketiga ya. Saniyah adalah kambing kacang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sedangkan jaz'ah min ad ini adalah domba muda berumur genap satu tahun dan masuk tahun kedua ya. Ini pendapat muallim. Uh, wallahu alam jaz'ah min ad jadi intinya adalah uh, kambing yang kita keluarkan itu jika itu biri-biri maksudnya domba dibilang orangnya sempurna satu uh, tahun. Jika itu kambing kacang atau kambing Jawa dia sempurna dua tahun dan masuk tahun ketiga. Ini pendapat yang disebutkan muallib di sini. Jadi setiap orang yang memiliki unta uh, lima ekor dan itu sudah mencapai haul dan itu menjadi milik dia, maka ketika sudah genap satu tahun dia mengeluarkan ini. Boleh kambing biri-biri, boleh juga kambing Jawa satu ekor. Dan pada sepuluh ekor unta adalah dua ekor kambing. Jadi ketika berlaku kelipatannya awalnya lima kemudian sepuluh ya. Jika sembilan masih tetap satu. Jika masih sembilan ekor untanya dan sempurna haul satu tahun, maka zakatnya tetap satu ekor kambing tadi. Kemudian jika sepuluh maka dua ekor kambing. Kemudian jika bertambah lagi lima belas ekor unta adalah tiga ekor kambing. Jadi ketika lima belas maka kita keluarkan tiga ekor kambing. Kemudian dua puluh ekor unta adalah empat ekor kambing. Ini yang kita keluarkan zakatnya. Dan juga muallif menyebutkan kepada kita di sini kita percepat ya. Pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta kadar zakatnya adalah satu bintu mahab. Satu bintu mahab. Jadi kita keluarkan satu ekor sapi yaitu unta uh, maksudnya pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta kadar zakatnya adalah satu bintu makhot. Oh, afwan saya salah tadi menyebutkan sapi eh, karena setiap istilah beda-beda ya untuk sapi dan juga untuk uh, apa namanya untuk kambing. Walaupun memang nanti istilahnya sama namun dia beda ya. Satu bintu makhot yaitu unta betina umur satu tahun dan masuk tahun kedua. Jadi ketika seorang itu punya unta 25 sampai 35 kemudian dia mengeluarkan zakatnya dari jenis unta. Namun di bawah itu dia mengeluarkan zakatnya adalah kam kambing. Sampai 24 ekor umpamanya. 24 ekor untanya dia masih mengeluarkan zakatnya berbentuk kambing. Ketika sudah naik 25 sampai 35 dia mengeluarkan satu ekor bintu uh, mukhad yaitu unta yang sudah uh, sampai umurnya atau sempurna umurnya satu tahun betina ya dan masuk tahun kedua dan sini di, dinamakan dengan bintu makhad karena biasanya induknya sudah bunting sehingga ia adalah uh, makhid yaitu bunting akhirnya dinamakan mukhad itu adalah dikatakan dia bintu mukhad adalah karena memang e, induknya biasanya kalau dia sudah satu tahun sempurna e, induknya itu sudah hamil kembali. Bila tidak ada bintu mukhad maka boleh membayar dengan ibnu labun. Jelas ya. Ibnu labun yaitu unta jantan umur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Boleh di dibayar dengan Unta jantan berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Dinamakan demikian karena biasanya ibunya sudah melahirkan adiknya sehingga sekarang dia memiliki laban atau air susu. Ibnu Labun ya. Ibnu Labun, Labun dari Laban. Dikatakan seperti itu biasanya anaknya maksudnya saudaranya sudah lahir, ibunya atau induknya sudah melahirkan uh, saudaranya dan sudah mengeluarkan susu. Pada 30 ekor unta, kita urutkan ya, tadi sudah sampai 35. Kemudian 30 36 ekor unta sampai 45 ekor, kadar zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina berumur 2 tahun. Unta betina berumur 2 2 tahun. Pada 46 ekor unta sampai 60 ekor, kadar zakatnya adalah satu ekor hikoh. yaitu unta betina yang telah sempurna berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Hiqqah uh, adalah unta yang sudah sempurna uh, 3 tahun dan masuk tahun keempat dan dia unta betina. Dinamakan hiqqah karena ia sudah patut istahakkat untuk dibuntingi oleh pejantan. Hiqqah, dinamakan hiqqah dan dia sudah layak memang berhubungan untuk kawin dengan unta jantan yang lain. <clears throat> Apa maksudnya? Ada yang berkata karena ia sudah patut istahakot untuk dikendarai dan digunakan mengangkut beban. Dan juga ada yang mengatakan makna hikoh ini maksudnya dia sudah mampu untuk uh, dijadikan hewan tunggangan dan membawa beban. Kemudian pada 61 ekor sampai 75 ekor unta, kadar zakatnya adalah satu ekor jadah, yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dinamakan demikian karena ia menanggalkan jadah, yaitu gigi depannya. Artinya menanggalkan gigi depannya. Ini yang kita katakan tadi. Jadah dalam unta, dia unta yang berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Sedangkan jaz'ah dalam gonam, kambing, itu adalah hewan domba yang sudah sempurna uh, satu tahun. Kemudian kita lanjutkan pada 76 ekor sampai 90 ekor unta kadar zakatnya adalah dua ekor bintu labun. Dua ekor bintu labun maksudnya uh, adalah unta betina yang sudah berumur dua tahun. Dua ekor. Kemudian pada 91 ekor unta sampai 120 kadar zakatnya adalah dua ekor hiqqah. Dua ekor hiqqah adalah unta yang sudah kita katakan tadi hiqqah itu adalah sempurna tiga tahun dan masuk tahun keempat. Bila sudah melebihi 120 sudah melebihi 120 maka ada ketetapan maka untuk setiap 40 ekor kadar zakatnya adalah satu ekor bin tulabun. Dan setiap 50 ekor, kadar zakatnya adalah satu ekor hiqqah. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sadaqah uh, disebutkan fi arba'in wa ishrina minal ibil fama duna fama dunaha minal ghanam min kulli khamsin syah. Fa idza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa thalathin wa fiha bintu makhad untha. Artinya adalah pada 24 ekor unta atau kurang kadar zakatnya adalah dari kambing. Ini yang kita katakan tadi. 24 ke bawah itu masih zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta kadar zakatnya satu ekor kambing. Lalu bila sudah mencapai 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya adalah satu ekor bintu makhad betina. Ini yang kita katakan bintu makhad. Dia sudah berumur Eh, satu tahun dan masuk tahun kedua dikatakan ini karena memang induknya sedang biasanya sedang melahirkan seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam buku panduan kita itu ada nanti kita berikan kepada peserta berbentuk tabel ya tata cara zakat pada unta. Umpamanya dari 5 sampai 9 satu ekor kambing. 5 sampai 9 satu ekor kambing. Eh, disebutkan bila lebih dari 120 ekor maka zakat yang wajib pada setiap 40 ekor unta setiap 40 ekor unta adalah bintu labun dan setiap 50 ekor unta adalah hiqqah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai ringkasan adalah eh, bahwasanya zakat bahimatul an'am atau hewan ternak itu ada tiga jenis yaitu unta, uh, sapi dan juga yang sejenisnya seperti kerbau ya dan juga kambing dan juga jenisnya domba ataupun kambing kacang, kambing Jawa. Tiga jenis. Jadi di luar yang tiga ini tidak eh, wajib bagi kita untuk menzakatinya dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan kita wajib untuk mengeluarkan zakat pada hewan ternak selain yang tiga ini. Kemudian syarat-syaratnya kita sebutkan tadi yang pertama hendaklah mencapai nisab syar'i yang kita katakan tadi. Jika unta 5, sapi itu 30 dan kambing 40. Dan syarat yang kedua hendaklah hewan tersebut mencapai satu tahun, mencapai haul ya. Kemudian yang ketiga hendaklah hewan tersebut saimah, memang digembalakan satu tahun atau mayoritas dalam setahun dia digembalakan, bukan diberikan makanan dengan mengeluarkan biaya. Dan jika mengeluarkan biaya, mayoritas dan mengeluarkan biaya, maka tidak wajib baginya zakat karena dia tidak termasuk dengan bahimatul an'am. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaklah eh, uh, maksudnya hendaknya bukan hewan ternak pekerja. Maksudnya bahimatul an'am yang kita sebutkan tadi yang tiga itu bukan untuk dipekerjakan maksudnya. Namun jika dia dipekerjakan, maka itu menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan seperti pakaian. Dan muallim menyebutkan di sini dan zakatnya pun dilihat dari upahnya. Allahu alam, segala yang diupahkan itu biasanya atau yang disewakan itu tidak ada dalil yang soleh yang kuat yang menjelaskan kepada kita bahwa zakatnya wajib dikeluarkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga telah menyebutkan kadar zakat wajib bagi unta. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada hari ini dan juga apa yang kita jelaskan bisa kita uh, ambil manfaatnya dan juga bisa kita ajarkan kepada orang lain dan kita bisa mendakwahkannya dan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh